Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Mandhumah Sufiqhi wa Qawaidih. Pembahasan terakhir seputar apa kemarin? Mutlak dan muqayyad. Mutlak dan muqayyad. Ayo na'am. Sekarang kita lihat lagi setelahnya. Ini memang pembahasan usul seperti ini, mutlak, muqayyad, umum, khusus itu harus dipahami. Karena untuk memahami dalil. Karena enggak semua dalil itu umum. Kita lihat situ barakallahu fikum halaman 365 ya kan? 365 bagian bawah itu. <clears throat> Kadzalika aidan idza ikhtalif idza ikhtalafa as-sabab wal hukum, itu kan? Seperti itu pula apabila beda sebab dan beda hukum, ini dibedakan. Sebabnya beda, hukumnya juga Beda. Fa innahu la yuqayyad min babi aula. Berarti kalau seperti itu yang mutlak tidak boleh dimuqayyadkan karena beda sebab beda hukum. Kemarin sudah kita lewati kapan diperbolehkan membawa yang mutlak dan kalau hukumnya sama walaupun sebabnya berbeda. Seperti kemarin kan kafaratu dihar kafaratu al-qatl, kafaratul yamin itu kan sama-sama sebabnya beda tapi hukumnya kafarah sama itu loh. Makanya dibawa kepada apa? Makna yang Muqayyad berarti budaknya sudah budak yang mukminah. Nah, sekarang kalau sebabnya beda, hukumnya beda bagaimana? Boleh enggak? Bisa enggak kita membawa yang mutlak kepada muqayyad? Kita katakan enggak bisa. Misal kalau Ta'ala seperti contohnya perkataan Allah Ta'ala, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan wanita pencuri, potonglah kedua tangan keduanya. Potonglah kedua tangannya. Nah, dipotongnya ini seberapa? Nah, yang namanya tangan itu kan di dalam sebutkan dalam ayat mengenai wudhu itu kan sampai marafiq. Sampai apa? Siku. Nah, kalau orang mencuri yang dipotong seberapa tangannya? Apakah boleh kita bawa yang mutlak dan mukonyat? Padahal kejadiannya beda kan? Masalah wudhu sama nggak dengan masalah pencurian ini? Beda, padahal sama-sama tangan. Gitu loh ya. Kita katakan karena beda nggak bisa dibawa kepada mukonyat. Yang mutlak tetap mutlak, yang mukonyat tetap mukonyat. Cuman ada penjelasannya kita lihat. Kata beliau barakallahu fikum hada mutlak. Di sini mutlak lam yuqayyad ilal il marafiq Tidak ada ikatannya apa? Sampai kepada marafiq itu nah sampai kepada siku. Fahal nahmil hadil ayat ala ayatul wudu? Apakah boleh kita membawa ayat yang masih mutlak ini kepada ayatul wudu? Al wudu kan sampai marafiq, sampai siku. Nah, yang kalau pencurian ini kan potonglah kedua tangannya. Kedua tangan yang mana ya kira-kira? Ini kan masih mutlak gitu loh. Kedua tangan tuh pergelangan ini atau sampai ke siku. Nah, boleh nggak kita membawa ayat pemotongan tangan ini dibawa kepada ayat wudhu Kalau wudhu kan ilal marafik Oh, berarti motongnya sampai sampai siku. Nah, kita katakan nggak boleh. Kita lihat kita lihat. Nah, kula nggak boleh. Li'anna al-hukma muhtalif karena hukumnya beda. Nah, hukumnya beda. Kesatunya kan wudhu satunya apa? penegakan hukum. Paham ya? Hukuman kan beda. It inna hukmal had yata'allaq bil yadain faqat. Dikarenakan mengenai hukum had. Hukum had itu hukum nah, tindakan kriminal atau kejahatan yata'allaq bil yadain, berkaitan dengan yadain dua tangan faqat. Wal wudu bi adha. Sedangkan wudu kaitan dengan empat apa? Empat anggota wudu. Mana empat anggota wudu? Kedua tangan, kedua kaki, kepala. Paham ya? Nah, eh, afan barakallahu fikum. Naam, tangan, kaki, kepala, terus apa? Wajah ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kata beliau, wa min jihatin ukhra dari sisi yang lain, anal qat'a fi saraqah sababuhu saraqah ya, Sedangkan pemotongan dalam masalah pencurian sebabnya apa? Dipotong. Sebabnya apa dipotong? Karena mencuri. Sedangkan kalau dalam masalah wudhu sebabnya kenapa tangannya tadi? disuruh mencuci sebabnya ngapain? Berwudu, dia beda. Karena berhadas ya sebabnya ya. Wa anal ghusla fil wudu sababuhu al hadas sedangkan yang namanya mencuci dalam masalah wudu tersebut sebabnya karena hadas, adanya hadas. Fakhtalafa fi sabab, maka kedua-duanya beda dalam masalah sebab. Paham ya? Wa fil hukum dan juga beda juga dalam masalah apa? Masalah hukum. Fala yumkin an yulhaq ahaduhuma bil akhar, maka enggak mungkin salah satu salah satu keduanya diikutkan dengan yang lain karena beda. Paham belum? Wudu kan itu beda dengan apa? Dengan pencurian walaupun sama-sama adalah petangan situ. Kalau pencurian masalah hukuman, hukuman bagi orang mencuri, dipotong tangannya. Tapi kalau wudu itu masalah apa? Menghilangkan hadas. Sehingga beda. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Fa indana arba ahwal, maka di hadapan kita ada empat keadaan, ada empat keadaan. Pertama, an as sabab wa al hukm Perhatikan yang pertama ini ya, kesimpulannya itu ya. Pertama apa? Sama-sama sebabnya beda hukum. Itu yang pertama. Sama sebab beda hukum. Kalau sama sebab beda hukum bagaimana? Bisa enggak di bawah kemarin? Kalau eh, sebabnya sama tapi hukumnya beda? Tidak bisa juga ya. Eh, yang bisa itu kalau hukumnya sama sebabnya beda. Paham ya? Seperti masalah apa kemarin? Masalah masalah merdekakan budak. Sebabnya beda-beda sebabnya tapi hukumnya sama merdekakan budak. Kafarah itu maksudnya. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Yang kedua an yattafiqul hukmu wa yakhtalifus sabab. Ini yang kedua ini. Paham ya? Keadaan yang kedua ini. Sama hukumnya beda sebabnya. Ini bisa yang mutlak di bawah muqayyad. Yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Paham ya? Yang mutlak masalah memerdekakan budak. Budak yang mana mutlak? Dibawa ke muqayyad itu budak yang mukminah. Nah, yang ketiga an yakhtalifa as-sabab wal hukum. Yang ketiga beda sebab, beda hukum. Sebabnya beda, hukumnya juga beda. Ini juga enggak bisa. Seperti tadi itu. Paham ya? Masalah apa? Pencurian dan masalah wudu. Sebabnya beda, hukumnya juga beda. Ini motong, ini berwuduan itu. Yang keempat an yatafiqa sabab wal hukum wa hadha la yatasawwar. Yang keempat, yang eh, ketiga tadi kan Beda ya, beda sebab, beda hukum. Yang ketiga, yang keempat, sama sebabnya, sama hukumnya. Wah, hukumnya sama, sebabnya sama. Kata beliau wahana la la ini belum ada gambarannya katanya. Yang seperti ini belum ada gambarannya. annahu idza tafaqa sara syai'an wahidan. Dikarenakan kalau sebabnya sama, hukumnya sama ya berarti sesuatu yang satu walaupun beda bentuknya. Bentuknya beda tapi sama-sama sebabnya sama hukumnya kan berarti kan cuma satu aslinya gitu loh. Kata beliau layat la tasawwur ini belum ada gambarannya katanya. Ya udah kalau belum ada gambarannya enggak dibahas. Yang terakhir, mas'alatun mata yu'tabar fi it'amil masakin adaduhum wa mata yu'tabar fihi qadrul it'am. Sekarang memberi makan orang miskin, kapan dianggap jumlahnya mereka dan kapan yang dianggap itu kadar ukuran makanannya. Kan memberi makan orang miskin. Ewa. Kapan dianggap jumlahnya berapa gitu dan kapan dianggap apa? 6 kadar makanan yang diberikan oleh orang miskin tadi itu. Makanan yang diberikan kepada orang miskin itu berapa? Kadarnya itu kapan yang dianggapnya kapan? Kita lihat sini. Al-ijabah jawabannya hasbun nas, sesuai dengan dalil. Jawabannya sesuai dengan apa? Sesuai dengan dalil. Kata beliau, "Fal fitratu mathalan la yushtarat laha adad." Penting ini. Al fitrah zakat fitrah. Kalau zakat fitrah barakallahu fikum itu enggak disyaratkan harus jumlahnya sekian-sekian. Tapi kan ukurannya kalau zakat fitrah, satu sa' Ya kan? Satu satu orang satu satu sa' satu sa' berapa mud? Empat mud. Empat raupan. Paham ya? Empat raupan yang masing-masing sudah disebutkan dan juga sekarang Allah mudahkan banyak mud-mud yang sudah dicetak, ada sanatnya, paham ya? Ada juga sok yang sudah ada cetakannya, ada sanatnya. Nah, barakallahu fikum tinggal di sesuaikan. Ada yang 3 kilo kurang dikit, ada yang 2 kilo setengah lebih sedikit. Faham ya? Tapi kalau menurut ana kalau ada yang so' atau mutnya langsung saja pakai itu karena asli bukan kiluan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum tapi pakai volume biasanya itu di kuatan para ulama. Tentunya volume bukan di kiloin. Cuman kadang setelah di volume pakai itu baru diukur dengan kilo berapa itu baru ketemu. Cuman kesimpulannya kalau dengan sok lebih enak. Langsungan atau sok dah dengan makanan pokok negeri tersebut. Kalau Indonesia kan makanan pokok negeri kita apa makanannya? Apa? Makanan pokok negeri Indonesia apa? Ya, nasi dan berasnya itu dia. Seperti itu nam. Dalam lihat sini. fayaduzu an tu'ti ashraf ashraf ashraf fitar miskinan wahidan. Masya Allah. Maka diperbolehkan ya, 10 zakat fitrah itu diberikan kepada satu orang miskin. Boleh. Satu orang miskin dikasih zakat fitrah bagian 10 orang. Makanya 10 orang mau zakat itu untuk satu orang miskin. Boleh enggak nerima ya? Boleh karena dia miskin. Nerima, nerima, nerima, nerima, nerima sampai taruhlah dia 100 orang mau zakat fitrah. Nyerahkan zakat fitrahnya kepada satu orang miskin. Boleh enggak? Boleh aja. Ternyata setelah itu dia dapat sekian sekian kental itu bukan urusan kita. Paham ya? Jadi enggak ada batasan itu harus sekian orang miskin ya. Kalau masuk zakat fitrah Faham belum ini? Ewa. Wa ma huddida bi adadin fala budda an yakuna bidzalikal adad. Kalau dibatasi dengan adat dengan bilangan, maka harus disertai dengan bilangan. Seperti apa kafarah yamin. Ngasih makan berapa orang miskin? 10 orang miskin sampai kenyang. lah. kalau antum ngasih cuma baru 9, belum sah itu loh. Karena itu batas dalam jumlah. Paham belum? Tapi kalau zakat fitrah itu kan Enggak dibatasi mau antum kasihkan satu orang miskin jatah antum atau dikasihkan misalkan jatah antum misalkan satu sekeluarga antum untuk dua orang miskin boleh aja. Paham ya? Eh wa na'am barakallahu fikum seperti itu. Jadi semuanya dikembalikan kepada syariat. Ini insyaallah tinggal satu pertemuan lagi. Kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.